Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id Kau muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Asri Pakung Rejo rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Syama'il Nabi karya Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah at tirmidhi rahimallahu taala. Ya, kita masuk pada bab yang ke-12 yaitu bab Maja'a fi dzikri khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membahas tentang ya, cincin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khatam adalah hal halqatun adalah satu cincin yang memiliki fasin mata cincin yang min ghairiha yang tidak sejenis dengan cincinnya mata cincinnya tersebut berbeda dengan lingkaran bahan baku untuk lingkaran cincin jika cincin tersebut tidak memiliki fason, tidak memiliki mata cincin, maka dalam bahasa Arab disebut dengan sebutan fathah. Bukan disebut dengan sebutan khotam. E, judul bab ini makudatun dibuat untuk menjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan cincin yang ada di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu gambarannya kemudian manak manaksyuhu dan uh, ukirannya yang tertulis di situ tujuan tujuan Nabi memilikinya dan yang lain. Dan Nabi kita sallallahu Alaihi Wasallam memiliki cincin fi waktin muakhirin di waktu belakangan akhir-akhir setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tepatnya beliau memiliki cincin di akhir tahun ke-6 Hijriah pada saat Nabi mulai mengirimi surat para raja yang berisi ajaan kepada Islam kepada agama Allah Tabaraka wa Ta'ala maka tatkala Nabi ingin berkirim surat ke Raja Romawi ada orang yang menyampaikan pesan kepada Nabi mereka orang-orang Romawi para raja tidak akan membaca surat kecuali manakala ada stempelnya. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki cincin pada saat itu sebagai stempel. <clears throat> Oleh karena itu maka sebagian ulama memberikan rincian <clears throat> tentang hukum memiliki cincin. Fakalu mereka mengatakan <clears throat> Idza kana hajatin jika orang itu pakai cincin karena hajat karena kebutuhan semisal dia adalah kodi atau mas'ulan dia adalah seorang pejabat yang memang perlu khot, khotem memerlukan stempel maka e, cincin yang berfungsi sekaligus sebagai stempel ini untuk dia hukumnya dianjurkan. Adapun jika tidak memiliki kebutuhan, fa'inau yakun mubahan, maka seorang laki-laki memakai cincin hukumnya sekedar mubah. Di catatan kaki disampaikan sejumlah ulama jamaat min alil ilmi eh, afrodah ajza'an menulis buku khusus fi ahkamil khawatim hukum seputar cincin dan hadis-hadisnya. Ada bayi haki beliau punya kitab judulnya Al-Jami' fil Khatam. Ya, buku lengkap seputar cincin. Ibn Rajab Al-Hambali, kalau bayi haki syafii Ibn Rajab Al-Hambali punya buku kitab Ahkamil Khawatim wa ma yata'allaku biha <clears throat> ya kitab ketentuan dan hukum seputar cincin dan hal yang hal-hal yang berkenaan dengannya <clears throat> maka di sini kita jumpai pelajaran penting berkenaan dengan asal muasal Nabi punya cincin yang berfungsi sebagai stempel kita jumpai di sini pelajaran penting tentang tidak semua yang berasal dari orang kafir itu terlarang. Karena surat dikasih stempel itu budaya Romawi dan para raja-raja yang lain yang mereka orang-orang kafir dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima budaya tersebut. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerimanya dan memakainya. Maka tidak semua yang berasal dari orang kafir, berasal dari budaya orang kafir, itu terlarang. Budaya ngasih stempel untuk surat yang merupakan budaya Romawi dan yang lain, Nabi terima dan Nabi amalkan. Maka anggapan sebagian orang yang punya anggapan secara general, semua yang berasal dari orang kafir identik dengan satu hal yang tercela adalah satu hal yang keliru. Dan itu menunjukkan tidak fahamnya orang tersebut dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pertama <clears throat> ya, di bab ini yang merupakan hadis yang ke-87 di Sama'il Nabi dari Ibnu Syihab Az-Zuhri dari Anas bin Malik <clears throat> Anas mengatakan adalah cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terbuat dari minwarikin dari perak. Kalau warokin itu kertas, kalau warikin perak. Wakana fasuhu habasyan dan mata cincinnya itu e, batu habasyi, batu dari Ethiopia. Warik roknya di kasrah <clears throat> artinya perak. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki cincin dari perak. Maka di sini dalil menunjukkan bolehnya laki-laki memakai cincin dari perak. <clears throat> Ya al-fas, fas adalah al-maudi alladhi yungqas alaihi minal khatam adalah bagian dari cincin yang mendapatkan ukiran, diukir-ukir, dikasih ya, ukir-ukir ya, boleh jadi nama atau yang lain. Maka mata cincin Nabi itu Habasyian. Apa yang dimaksud dengan Habasyi? Salah satunya mengatakan itu adalah batu dari Habasyah, batu dari Ethiopia. Atau yang dimaksudkan adalah annahu habasyun fi sifatihi. Batunya bukan dari Habasya, namun e, dia adalah bersifat Habasyi dari Habasa atau etiopia fi sifati dalam bentuknya. Bentuknya seperti bentuk khas batu Habasya. Meskipun dia bukan batu Habasya. Atau cara mengukirnya. Itu ala Habasyi. Dan perlu diketahui bahasanya Habasyah adalah negara Nasrani di masa Nabi. Negara Nasrani di masa Nabi. Maka hadis ini dalil bolehnya ya, memakai produk yang berasal dari negeri kafir atau dari orang kafir semacam dari negeri Nasrani atau bahkan kemudian uh, kalau menurut makna Habasyi di sini adalah tarikatun naqash. Cara menulis, cara membuat ukiran. Maka style dalam mengukir itu ala Eropa atau yang lain itu bukanlah satu hal yang tercela. Oh, ini reliefnya gaya Itali atau gaya Amerika. Maka semacam itu tidaklah tercela sebagaimana ya, cara mengukir tulisan yang ada di mata cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu habashi Ya. Namun uh, ya, maka maka ini menunjukkan bahasanya hal-hal semacam ini satu hal yang boleh. Ya. Dan kalau orang tidak suka kemudian pilih yang lain ya boleh-boleh saja. Ya. Ya, tidak perlu diributkan. Ya. ya orang kemudian tidak suka, oh saya tidak suka uh, produk yang diimpor dari negeri kafir, saya mau ya, dari negerinya orang Islam, produk orang Islam meskipun mahal, ya, saya lebih suka ini. Ya, itu juga tidak apa-apa. Ya. Itu juga tidak apa-apa. Tak Orang yang kemudian pertimbangan karena lebih bagus dan sebagainya, lebih indah menurutnya, dia pilih produk yang buatan orang kafir juga tidak mengapa. Kemudian dari Nafi dari Ibnu Umar Ibnu Umar mengatakan <clears throat> Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki cincin dari perak dan beliau gunakan cincin itu untuk menstempel suratnya dan tidak memakainya. Kata Abu Isa yaitu Tirmidzi, Abu Bishrin dalam sanad hadis ini, riwayat ini nama aslinya adalah Ja'far ibnu Abi Wahsyiyah. Ya, hadis ini ya, menyelisihi banyak hadis yang isinya kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai cincinnya. Maka ada hadis yang mengatakan Nabi pakai cincin, ada hadis yang mengatakan Nabi punya cincin namun tidak dipakai. Karena cincinnya cuma untuk keperluan setempel. Oleh karena itu sebagian ahli ilmu, sebagian ulama ada yang menempuh jalan taufik kompromi antara hadis ini dengan hadis-hadis yang lain. Ada yang menempuh jalan tarjih. Akhirnya yang menempuh jalan tarjih memfonis hadis ini dengan fonis cacat Allahu menilainya cacat tepatnya cacatnya adalah sudut cacat karena hadis sad lima fi min mukhalafah karena menyelisih hadis-hadis sahih ya, yang banyak maka yang mengkompromi gimana cara komprominya yang mengkompromikan mengatakan bahasa Nabi memiliki aksar min khatamin lebih dari satu cincin. Sebagian dipakai, sebagian tidak dipakai. Dan fayakunu maka jadilah sebab kenapa Nabi tidak memakainya karena cincin tersebut tidak murni perak namun tercampur dengan barang yang tidak boleh dipakai semacam ada unsur besi misalnya. Terdapat dari Imam Ahmad Bahasanya beliau mengatakan bahasanya beliau mengatakan ya, karena di Nabi Shallallahu Alaihi min hadidin. Nabi punya cincin besi. Alaihi fiddatun yang ada peraknya. Lantas Nabi membuangnya. Maka Nabi tidak pakai karena min hadidin terbuat dari besi dan terdapat hadis yang melarang laki-laki memakai cincin dari besi. Sedangkan Al-Hafidh Ibn Rajab dalam kitabnya mengatakan yaitu kitab Ahkamul Khawatim wal'ala boleh jadi cincin inilah yang Nabi pakai untuk setempel namun tidak Nabi pakai yaitu cincin yang <coughs> terbuat dari besi. <coughs> Sebagaimana dalam hadis Umar yang dikatakan oleh Tirmidzi dalam Syama'il, in sabata jika hadisnya valid, ya, kata Ibnu Rajab. Maka Ibnu Rajab mengisyaratkan hadis ini sehingga jika tambahan yang ada dalam riwayat ini itu sahih, yaitu Nabi tidak memakainya, tuhmal maka kita hamil, yaitu kita maknai ala halatin muayyanat halin muayyanatin kita maknai dengan kondisi tertentu yaitu cincinnya mengandung besi yang Nabi menilai bahasanya itu satu hal yang tidak boleh dipakai. Kemudian hadis berikutnya dari Humaid dari Anas bin Malik Dia mengatakan adalah cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbuat dari perak dan mata cincinnya juga dari perak. Di sini juga dihatkan oleh Al Bukhari. Maka pernyataan yang disampaikan oleh Anas dalam riat ini mata cincin itu dari perak menyelisih hadis yang lewat yang mengatakan bahasanya mata cincin Nabi itu batu Habasya. Ya, sebagian ahli ilmi, sebagian ulama mengkompromikan di antara keduanya dengan mengatakan bahwasanya itu habasah dalam bentuknya, dalam modelnya dan cara menulisinya atau mengukirnya. Sedangkan mata cincinnya itu sendiri perak. Cuma cara mengukirnya atau modelnya itu model habasah. Wakil fil jam'i ada yang mengajukan sebagai cara kompromi di antara dua hadis ini kita hamil kita maknai ala ta'addud bahasanya cincin Nabi itu banyak alias berbilang sehingga Nabi punya dua cincin satu cincin itu mata cincinnya adalah batu Habasyah Kemudian cincin yang lain, mata cincinnya itu terbuat dari perak. Dan semuanya mungkin. Kemudian dari kota ada dari Anas bin Malik menceritakan tentang sejarah Nabi punya cincin. Kata Anas, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin berkirim surat kepada raja-raja Ajam maka ada yang menyampaikan kepada Nabi orang ajam yaitu non Arab tidak menerima surat kecuali kitaban surat alai khotamun yang ada setempelnya. Maka Nabi istisna, Nabi minta untuk dibuatkan cincin. Yang cincin itu nanti dipakai sebagai stempel. Fakaani maka seakan-akan aku ingat, aku melihat putihnya cincin tersebut di telapak tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini juga diatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Maka dalam hadis ini kita jumpai penjelasan tentang sebab musabab Nabi memiliki cincin. Yaitu Nabi memiliki cincin tatkala Nabi ingin mukatabah ya, menyurati para raja dan itu terjadi di akhir tahun ke-6 sepulangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Hudaybiyah. Lantas ada orang yang memberikan masukan bahasanya raja-raja Ajam dan para pemimpin negeri Ajam tidak menerima khitoban surat. Khitab di sini artinya surat kecuali surat yang ada khotmun, ada setempelnya dari orang yang mengirimkannya. Jadi maksud dengan ajam adalah non Arab. Yang dimaksud dengan khatam adalah ataba' itu stempel wal muhru dan stempel kalau al mahru ya mimnya di fathah artinya mahar. Tapi kalau al muhru memnya di domah bisa artinya anak kuda, bisa artinya stempel. Kemudian dari Sumamah dari Anas bin Malik Anas bin Malik mengatakan adalah ukiran yang ada pada cincin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah Muhammad satu baris, Rasul satu baris dan Allah di baris yang ketiga. Hadis ini juga diatkan oleh Al Bukhari. Maka pelajaran dari hadis ini cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada tulisannya ya, dan tulisannya mukawanan terdiri dari tiga kata yaitu Muhammad, Rasul dan Allah. Dan tiga kata ini tidak tertulis dalam satu baris. Non tertulis dalam tiga baris. Muhammad satu baris tersendiri, Rasul satu baris tersendiri, dan Allah satu baris tersendiri. Dan la'alla dzalika boleh jadi hal tersebut wallahu a'lam dikarenakan mata cincin tersebut tidaklah memungkinkan untuk ditulis tiga kata dalam satu baris karena tentu terbatas luasan space-nya terbatas sehingga cuma bisa ya, satu kata per barisnya. Dan zahir hadis ini menunjukkan bahasanya baris yang pertama yang paling atas adalah Muhammad, bawahnya Rasul, bawahnya Allah. Wakan hada naksahu dan inilah yang terukir pada cincin Nabi. Walam yakun alaihi syai'un akhar, tidak ada yang lain. Tidak ada gambar atau simbol apa atau ataupun yang lain. Uh, catatan kaki ini sebagian orang ada yang mengatakan bahasanya tiga baris itu ke atas, eh, Muhammad di bawah, Rasul atasnya, kemudian Allah atasnya lagi. Namun ini tidak disepakati oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Di catatan kaki ada kutipan Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimallahu taala di Fathul Bari. Perkataan sebagian orang Bahasanya tulisan ini dari bawah ke atas. Artinya laftul jalalah itu adalah baris yang paling atas dari tiga baris yang ada. Muhammad bawahnya dan Muhammad yang paling bawah. Ada sebagian orang yang mengatakan demikian, sebagian syuyuh, sebagian syekh, sebagian orang mengatakan demikian. Respon Ibnu Hajar, falam arat tasriha bidzalika fi syai'in minal ahadits. Saya tidak jumpai penegasan semacam itu di satupun hadis. teliti hadis-hadis tentang masalah cincin dan beliau tidak jumpai ada hadis yang menegaskan semacam itu. Bal riwayatul Ismaili bahkan riwayat Ismaili yaitu Sahih Bukhari versi Ismaili. Karena redaksi uh, teks Sahih Bukhari itu banyak versi. Ini banyak versi. Oleh karena itu eh, ada versi Ismaili dan ada versi yang lain. Dan di antara keunggulan Fatul Bari adalah beliau ya, mencantumkan versi-versi yang lain. Mencantumkan versi-versi yang lain. Di versi yang lain ada tambahan kata demikian Ya, karena tentu buku-buku hadis itu diriwayatkan pakai lewat jalur murid-murid masing-masing ulama. Misalnya saya Bukhari, dia punya sejumlah murid. Nah, maka ada versi murid A, ada versi murid B, ada versi murid C. Ya mereka ya mendapatkan hadis-hadis tersebut ya dari diktenya Imam Bukhari atau ya, semacam itu. Nah, boleh jadi ada satu perbedaan antara satu dengan yang lain. Ada tambahan yang tidak ada di sini. Ada di sini, tidak ada di situ. Dan perbedaan uh, aneka ragam versi ini mengharuskan orang belakangan untuk lebih hati-hati. Ketika ada ulama masa silam mengatakan, ya, dalam saya Bukhari terdapat redaksi demikian maka dia cek ke ya, apa, matan saya Bukhari yang dia miliki loh kok nggak ada tambahan seperti itu di sini cuma sampai sini nggak ada tambahan kalimat setelahnya maka jangan buru-buru menyalahkan ya, boleh jadi yang beliau katakan itu memakai satu versi Sahih Bukhari yang itu berbeda dengan versi yang dimiliki oleh orang tersebut. Nah, kemudian uh, maka kata Ibnu Hajar dalam riwayat Al-Ismaili yaitu Sahih Bukhari, riwayat Ismaili. Terdapat riwayat yang yukhalifu yukhalifu zahiruha dalika. Zahir riwayat Ismaili menyelisih anggapan di atas. Fa'inau qala fiha. Karena disampaikan oleh Anas bin Malik fiha dalam riwayat Ismaili Muhammadun satrun wal satu athani wal satu thani dan baris kedua Rasul wal satu thalis baris yang ketiga Allah Ini, maka riwayat Bukhari hadis Anas riwayat Bukhari ini, riwayat Ismaili menegaskan bahasanya Allah itu adalah asatru atalis baris yang ketiga maka ini menegaskan bahasanya e, baris yang ketiga yang paling bawah ya, itu berisi lafaz jalalah yaitu Allah maka ringkasnya kita jumpai Ibnu Hajar tidak sepakat dengan pendapat sebagian orang yang boleh sebut dengan ba'du syuyukh yang mengatakan bahasanya Muhammadur Rasulullah itu dari bawah ke atas. Yang tepat dasarkan nah, hadis riat Anas sama dengan yang kita baca sekarang. Hadis riat Anas yang ada dalam saya Bukhari versi Ismaili. Kalau di sini kan cuma dikatakan Muhammadun satron wa Rasulun satron wallahu satron. Iya, dan kalau di riat Ismaili Muhammadun Muhammadun Satahun wa satu thani rasul wa satu thalis Allah. Sehingga itu menunjukkan bahasanya eh, Allah itu ada di baris yang terakhir. Dan berdasarkan hal ini maka ya, meletakkan lafaz jalalah Allah di baris terakhir semacam ini satu hal yang boleh-boleh saja dan bukan Eh, satu bentuk pelecehan, merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Muhammad yang paling tinggi di baris yang paling atas, Allah itu baris yang paling bawah. Kemudian hadis selanjutnya dari kota ada dari Anas bin Malik. Anas mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim surat kepada Kisra <coughs> yaitu Raja Persia, demikian juga Kaisar yaitu Raja Romawi dan Najasi yaitu Raja Habasya. Maka ada yang menyampaikan kepada beliau mereka tidak akan menerima surat kecuali yang ada stempelnya. Maka lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat khotaman yaitu maksudnya membuat ini adalah nyuruh orang lain untuk membuat. Bukannya Nabi itu pengrajin cincin. Namun membuat di sini artinya menyuruh untuk dibuatkan. Khotaman cincin yang lingkarannya dari perak. Kemudian diukir padanya kalimat Muhammad Rasulullah. Ya kata di sini bukan telah menulis namun aroda ayak tuba ingin menulis surat. Ye, karena kemudian tidak ada yang ngasih usulan, ngasih masukan. Jadi kata di sini madi namun maknanya mudore. Ya, fi'il madi maknanya mudore. Karena maknanya adalah aroda ayak tuba ingin menulis. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat sebelumnya, tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menulis. Saga membuat artinya amar ayu saga. Memerintahkan supaya dibuatkan bagi Nabi satu cincin. Lingkarannya dari perak. Artinya mutakhotun terbuat dari perak. Ditulisi padanya Muhammad Rasulullah. Ditulisi fi salah satu astur tiga baris. Sebagaimana ditegaskan dalam riad yang lain. Kemudian dari Ibnu Juwaid, dari Az-Zuhri, dari Anas, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika mau masuk ke kolak tempat buang air, beliau melepas cincinnya. Catatan kaki diatkan oleh penulis yaitu di dalam jamiknya dan beliau di sana mengatakan hada hadisun hasanun gharibun. Demikian juga diatkan oleh Abu Daud dalam Sunan namun Abu Daud menegaskan kalau ini riwayat yang dhaif. Ada hadisun mungkarun. Ini hadis yang mungkar, demikian juga diatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya. Ya, maka ini hadisnya dhaif namun ya, kontennya benar. Ya, tidak salahnya ketika orang buang hajat sambil membawa sesuatu yang ada padanya nama Allah semacam cincin yang tulis, <coughs> tulisannya <coughs> Muhammadur Rasulullah atau kain yang ada kaos yang ada tulisan sahadatnya syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna rasulullah ini uh, selanjutnya dicopot sebelum masuk atau hal-hal yang lain Fihi maka pelajaran dari hadis ini menjelaskan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika ingin masuk ke al khala tempat buang air untuk buang hajat beliau copot cincinnya sehingga cincin tersebut tidak ada di tangan Nabi saat beliau buang hajat dalam rangka mensucikan benda-benda yang di sana menyebut nama Allah dari tempat-tempat yang kotor. Kemudian dari Nafi dari Ibnu Umar Ibnu Umar mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki cincin dari perak. Fakana fiyadihi dan itu ada di tangan Nabi, kemudian ada di tangan Abu Bakar, kemudian di tangan Umar, kemudian di tangan Utsman. Sampai akhirnya cincin tersebut jatuh Fibi iri arisin di sumur aris. Naksuhu ukirannya adalah Muhammadur Rasulullah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sumur Aris adalah bi'ron sumur di satu kebun yang dekat dengan Masjid Kuba. Maka anak Uthman ketika itu Utsman ada di pinggir sumur dan di beliau yuharik al khotam fiyadihi menggerak-gerakkan cincin itu di tangannya fasaqata minhulatu Minhulatu jatuh dari tangannya Uthman fil bi'ri masuk ke dalam sumur. Akhirnya gantianlah bergantianlah Uthman bersama para sahabat-sahabatnya selama tiga hari. Bergantian untuk gotong royong. Yanzahuna al-bi'ra menguras sumur. Dan sumur pun terkuras. Falam yajiduhu dan mereka tidak menjumpai cincin tersebut. Sirup terkuras, kering airnya, ya, namun cincin tersebut juga tidak ditemukan. Ikhtalafah di sini artinya bergantian, bukan berselisih dalam artian bertengkar. Namun bergantian karena tentu nguras sumur masa silam ya nimba Ya, maka limbahnya gantian sampai supaya bisa terkuras. Maka berdasarkan hal ini cincin sudah hilang di zaman Uthman. Cincin Nabi sudah hilang di masa Uthman. Oleh karena itu pendapat yang mengatakan adanya cincin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman belakangan saat ini adalah dakwah adalah klaim taftakir ila burhanin yang memerlukan bukti Wa dan uh, anggapan semacam ini tidak bisa diterima kecuali dengan dasar yang dalil yang valid dan bukti yang jelas. Ya, kemudian bab yang ke-13 adalah bab bahasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memakai cincin di tangan kanannya. Bukan di tangan kirinya. Demikian pendapat yang dipilih oleh Imam Tirmidzi. Maka Al-Musanib yaitu Imam Tirmidhi membuat judul bab ini untuk menjelaskan yang sesuai dengan sunnah dalam cincin adalah dipakai di tangan kanan. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh beliau Imam Tirmidhi rahimallahu taala. Oleh karena itu beliau bawakan sejumlah riwayat yang banyak menunjukkan hal ini. Lantas beliau menyampaikan adanya ilah atau cacat pada riwayat yang mengatakan kalau cincin Nabi ada di tangan kiri beliau. Maka intinya pendapat yang dikuat oleh Tirmidzi, cincin Nabi ada di tangan kanan. Dan beliau menilai hadis yang mengatakan cincin Nabi di tangan kiri itu hadisnya baif, cacat. Itu pendapat Imam Tirmidzi. Bagaimana amal siapa yang merenungkan ma warada fi hadzal bab riwayat-riwayat yang ada dalam masalah ini maka dia akan jumpai adanya sejumlah riwayat yang menunjukkan kalau Nabi pakai cincin di tangan kanan dan ada sejumlah riwayat yang lain yang menunjukkan kalau Nabi pakai cincin di tangan kiri. Ibnul Qayyim rahimallahu taala di Zadul Ma'ad mengatakan waqtalafat al ahadisu dan hadis-hadis yang ada tentang masalah ini berselisih, tidak seragam. Apakah cincin Nabi itu di tangan kanan ataukah di tangan kiri? Semua riwayat tentang hal ini kata Ibnu Qayyim, semua riwayatnya adalah sahih sanatnya. Ya, riwayat yang mengatakan di tangan kanan sanatnya sahih, riwayat yang mengatakan di tangan kiri riwayatnya juga sahih. Oleh karena itu waqad asan al-hafidhu al-Iraqi maka sungguh bagus apa ya dilakukan oleh Al-Hafidh Al-Iraqi beliau menazam men, e, membuat syair tentang masalah ini. Syairnya bunyinya adalah yalbasuhu kama rawal Bukhari fi khinsarin fi khinsari insarin yaminin au yasari kilahuma fi muslimin wa yajma'u bi anna dha fi halataini yaqa'u <clears throat> Nabi pakai cincin. Sebagaimana dalam riad Bukhari itu ada di jari kelingking tangan kanan atau tangan kiri. Dan dua riwayat ini tangan kanan sekaligus riwayat kiri dua-duanya ada dalam sahih Muslim. <clears throat> Maka berarti dua-duanya sahih dalam sahih Muslim. Di sana dikatakan Nabi pakai cincin di tangan kanan. Riwayat yang lain dalam sahih Muslim juga mengatakan Nabi pakai cincin di tangan kiri. Wayu jemaah dan dikompromikan dua hadis ini bi dha, bahasanya hal itu dha artinya itu fi halatain adalah dua keadaan yaqa'u yang terjadi. Ada dua keadaan. Nabi pernah pakai maksudnya Nabi pernah pakai cincin di tangan kanan, Nabi pernah pakai cincin tangan kiri. Ini pernah dan itu pernah. Adapun hukum dalam masalah ini dari sisi hukumnya, ini tadi tentu ada dua bahasan. Yang benar Nabi itu pakai cincin di tangan mana? Ya. Kalau Tirmidzi ngomong tangan kanan. Ya. Ya, kalau Imam Tirmidzi bilang tangan kanan. Ibnu Qayyim bilang ya, riwayatnya semua sahih yang tangan kanan atau tangan kiri. Ya. Al Hafidh Ali Raqi mengatakan gimana tidak sahih? Dua-duanya ada di sahih Muslim. Ya. Sehingga komprominya Nabi pernah begini, pernah begitu. Itu dari sisi keadaan Nabi. Kalau dari sisi hukumnya sendiri bagaimana? Maka di sini <clears throat> ada kutipan perkataan An-Nawawi di Sarawak Sahih Muslim. Ajma'u mereka para ulama sepakat bolehnya pakai cincin di tangan kanan sebagaimana bolehnya pakai cincin tangan kiri. Ijma' ulama dua-duanya boleh. Oh, tangan kanan boleh, tangan kiri boleh. Cuma mana yang lebih afdol? Ya, mana yang lebih afdol? Sepakat boleh. Diperselisihkan afdolnya yang mana? Walakawata fi wahidin min huma. Boleh sepakat boleh tanpa makruh. Fi wahidatin min huma di salah satu dari keduanya. Tangan kanan boleh tanpa makruh, di tangan kiri boleh tanpa makruh. Cuma waqtalafu ayyuhuma afdalu. Yang diperselisihkan mana yang lebih afdal. Tidak ada yang makruh, namun diperselisihkan mana yang lebih utama. Nah, kalau kita lihat ya, praktek di masa salaf, maka banyak ulama salaf yang pakai cincin di tangan kanan, sebagaimana banyak juga ulama salaf yang pakai cincin di tangan kiri. Ya, tentang afdoliyah, Imam Malik mengatakan afdol tangan kiri. Ini afdol tangan kiri. Istahaba malikun aliasar Menganjurkan dalam artian mengatakan afdol. Kalau pakai cincin tangan kiri. Uh, Wakariha al-yamina. Dan beliau memakruhkan tidak menyukai tangan kanan. Sedangkan dalam madhab syafi'i. Wajahan ada dua pendapat di kalangan Syafi'iyah. Asahi pendapat yang kuat ya, yang dianggap benar di kalangan Syafi'iyah anal yamina afdalu di tangan kanan itu yang lebih afdal. Imam Malik tangan kiri afdal. Syafi'iyah alal ala sahih mengatakan ya, tangan kanan lebih afdal. Alasannya di anauzinaton karena cincin itu hiasan dan sebelah kanan itu lebih mulia dan lebih berat untuk diberi hiasan dan diberi penghormatan. Lebih berat untuk yang kanan daripada yang kiri. Ya demikian yang kita baca kesempatan kali ini kita lanjutkan ba'dal isya wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali ke bab tentang sandal Nabi untuk membaca sanad dan mungkin ada sejumlah keterangan tambahan yang ada di buku Al-Mawahib Al-Muhammadiyah. Kita sampai pada hadis yang kelima, hadis dari sahabat Abu Hurairah di bab yaitu uh, Imam Tirmi, hadis yang kelima hadis dari sahabat Abu Hurairah Imam Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Ishaq ibn Mansur kal hadasana Abdul Razak <clears throat> an Ma'mar dari Ibnu Abi Dhi'b. Ibnu Abi Dhi'bin. Nama asli beliau adalah Muhammad bin Abdurrahman. Kabur ini beliau adalah seorang yang mulia. Cukuplah hal yang menunjukkan kemuliaan beliau perkataan dari Imam Syafi'i tentang Ibnu Abi Dhi'bin. Tidaklah aku terluput untuk belajar kepada seseorang lantas aku sedih sebagaimana sedihku karena tidak berkesempatan belajar kepada Lais ibn Sa'ad dan Ibnu Abi Dhi'ab. Maka Imam Syafi'i sedih karena tidak berkesempatan berjumpa dan belajar kepada Ibnu Abi Dhi'bin. Dari Saleh Maula Tau'amah. Tau'amah artinya kembar soleh bekas budak tau amah. Tau amah di sini adalah ya, saudara perempuan Rabi'ah ibn Umayyah ibn Khalaf. Ya, dia disebut tau amah artinya kembar karena dia salah satu dari dua anak yang kembar. Soleh ini adalah min sirori sahabah, sahabat sirar, sahabat kecil artinya tidak banyak berjumpa dengan Eh, eh, sahabat muda dari Abu Hurairah. Kemudian hadis selanjutnya, <coughs> hadis yang keenam di bab sandal Nabi. At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Ahmad ibn Mani' <coughs> Qal hadasana Abu Ahmad Qal hadasana Sufyan yeah diperselisihkan tentang Sufyan siapa yang dimaksudkan. Yang dipilih di buku Mawahib Muhammadiyah Sufyan adalah Sufyan ibnu Uyainah. Namun Kostolani mengatakan Sufyan di sini Sufyan al-Thawri. Alasannya eh, karena ya, karena dia rawi dari Ismail bin Abdurrahman. Ya, dari dari hadasana Sufyan Anis Sudi dari Sudi Sudi cara bacanya adalah sin matmumah sinnya di doma kemudian setelah itu dal yang tidak bertitik artinya dal bukan dal musaddadah maksurah bertasdid dan kasrah Sudi bacanya Sudi diambil dari kata-kata sudah diambil kata-kata sudah. Sudah artinya babudarin, pintu rumah. Ini adalah pintu rumah. Karena dia berbayat ya, menyampaikan bayatnya di babi Masjidil Kufah, di pintu Masjid Kufah. Dan sudi ada dua, ada sudi kabir, dan inilah yang ahli tafsir yang terkenal yang biasa kita jumpai di tafsir Ibnu kathir kita jumpai Suti Suti maka itu as suti Al-Kabir. Dan ada Suti yang as sahir Suti as sahir namanya Muhammad ibn Marwan. Dan Sudi as sahir ini cucunya Sudi Al-Kabir seperti apa Ibnu Rus itu ada ada Ibnu Rus Al-Jad dan ada Ibnu Rus Al-Hafid ada Ibnu Rus kakek dan ada Ibnu Rus uh, cucu Ibnu Taimiyah itu juga ada Ibnu Taimiyah Al-Jad dan ada Ibnu Taimiyah Al-Hafid ini ada Ibnu Taimiyah kakek sama Ibnu Taimiyah cucunya maka ada sudi kakek dan ada sudi e, cucunya. Kemudian dari as kal Qal hadasani man sami'a Amr ibn Huraith Jadi bercerita kepadaku e, dari orang bercerita kepada orang yang mendengar dari Amr ibn Huraith uh, Amr bin Khawas Al-Qurasi Al-Makhzumi dan dia adalah sahabiyun sahir, sahabat junior. Dan mengatakan kemuliaan Nabi salat memakai dua sandal yang berjahit. Maka di antara faedah hadis, bolehnya sholat pakai sandal tanpa melepasnya dengan catatan sandalnya bersih. Kemudian hadis selanjutnya hadis yang ketujuh adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah. At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Ishaq ibn Musa al-Ansari qal hadasana Ma'an qal amba'ana Malik Imam Malik dari Abi Zinad Malik di sini Malik bin Anas, Imam Malik dari Abi Zinad. Abi Zinad nama aslinya Abdullah bin Dakwan. Ini nama yang sangat sering kita baca kalau kita baca sanad hadis Abu Zinad. Ya, bacanya Abu Zinad. Ada sebagian buku terjemah terjemahkan Abu Zanad eh, eh keliru. Ini bacanya Abu Zinad. Nama aslinya Abdullah ibn Dakwan. tabi'un sahir. Beliau adalah tabi'in kecil, artinya sedikit berjumpa dengan sahabat. Wallahu ibnu uh, Wallahu ibnu Abdul Aziz diangkat oleh Umar bin Abdul Aziz sebagai mengurus kharat al-Iraq. Ya, kharat untuk negeri Irak. Ya, kharat itu baca tanah. Ya, maka ketika negeri kafir itu ditaklukkan oleh kaum muslimin, maka status tanahnya itu terserah imam. Bisa dibagikan kepada tentara dan bisa tidak. Dibagikan jadi tentara ya sudah jadi khodimah. Nanti milik pribadi. Ya, kalau tidak, ya, maka jadi milik orang-orang masing-masing orang, orang kafir yang ada di situ, dan berdasarkan sunnah Umar tanah tersebut kemudian kena pajak yang pajak itu melekat pada tanahnya artinya siapapun pemimpinnya siapapun pemiliknya ada kewajiban pajak pajaknya disebut kharaj ya, pajaknya disebut pajak kharaj itu pajak tanah namun khusus tanah yang asalnya negeri kafir ditaklukkan oleh kaum muslimin Kemudian imam penguasa berkebijakan tidak membagikannya dan tidak menjadikan sebagai ghanimah yang dibagi di antara uh, pasukan kaum muslimin. Nah Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menjadi khalifah mengangkat Ibnu Zinad ini sebagai pejabat yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan kharaj negeri Irak. Dari Al-A'rad si pincang Beliau terkenal dengan sebutan gelarannya itu si pincang. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Hurmuz. Abdurrahman bin Hurmuz. Ya, al yang adalah satu nama yang akan sangat sering kita baca kalau kita baca sanad hadis. Al-A'raj, si pincang. Dia adalah Abdurrahman ibn Hurmuz. Maka di sini kita jumpai faedah, boleh menyebut kejelekan seseorang, cacat fisiknya, apabila dia masuk dan tenar dengan dengannya. Oh, disebutkan dengan yang lain, malah orang bingung dan tidak kenal. Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, janganlah berjalan <clears throat> ya, salah satu kalian dengan satu sandal. Pakailah sandal itu dua-duanya atau lepas dua-duanya. Ya, maka di sini Mawahib Muhammadiyah dikatakan maka makruh hal semacam itu. Ya, maka satu sandal dirair udrin jika tidak ada udur. Ya, apa alasannya? Apa hikmahnya? Atau kenapa demikian? Maka ada banyak keterangan. Ya, di sini disampaikan kalau dikasih nomor berbeda. ada ya, sembilan sebab ya, kenapa itu terlarang. Ada yang mengatakan taswih karena itu tampilan fisik yang jelek. Ya, maka di sini kita jumpai pelajaran bahasanya ya, taswih adalah satu hal yang tercela ya, dalam Islam. Karena seorang Muslim hendaknya keluar dalam keadaan tampilan yang baik yang tidak nyebelin orang yang melihatnya dan memandangnya. Boleh jadi rambutnya, boleh jadi pakaiannya, ya, ya, motornya, kendaraannya atau lainnya. Kemudian ada yang menjelaskan dengan muslah. Ya, muslah itu ya, maknanya kurang lebih sama. Ya, dalam bab ini muslah artinya muslah bisa artinya uh, mutilasi kalau bab pembunuhan Ya, muslah maknanya banyak. E, kalau di sini maknanya adalah tampilan yang buruk. Dan di antara alasan ulama kenapa e, terlarang laki-laki mengkerok habis jenggotnya karena dia muslah. Karena itu tampilan yang jelek, nggak ganteng kalau e, jenggotnya dikerok gitu. Dan ada yang menjelaskan adalah ada yang memberikan alasan sebabnya adalah ada mulwakor. Karena tidak berwibawa. Orang pakai sandal satu, tidak berwibawa. Ya. Ya, bahkan lebih layak orang uh, untuk jadi bahan ejaan dan olokan daripada dihormati orang. Orang kan ketawa, ya, merasa aneh. Ini sudah mulai senting atau gimana ini sandal satu. Ya, maka ada wakar, menghilangkan kewibawaan. Dan menjelaskan amnul ghubar dan berikan alasan karena tidak aman dari debu. Tentu salah satu kakinya kena debu karena bersentuhan langsung dengan tanah. Ini ada yang mengatakan tamyiz ihda hatain pilih kasih dengan salah satu anggota badan. Ini pilih kasih, yang satu dikasih alas, kaki, yang satu enggak. Ada yang menjelaskan dengan ikhtilalul masyi, jalannya tidak sempurna. Karena cuma pakai satu alas kaki saja. Atau da'fuhu, atau lemahnya jalannya. Ada yang menjelaskan dengan eh, iqa ghairihi fil ithmi. Kenapa tidak boleh pakai satu sandal, pakai semua atau e, lepas semua karena menjumuskan orang lain dalam dosa yaitu listiza ihibihi karena ngecek dan ngolok-ngolok dia ini sinting kamu ya sandalnya cuma satu saja sedangkan Ibnul Arabi mengatakan karena itu jalannya setan yang kemarin telah kita baca riwayat yang menguatkan hal ini bahasanya itu adalah jalannya setan dan hadis ini tentang tentang na'al, tentang sandal. Dan di sini ditegaskan bahasanya khuf dan yang lain seperti sandal. Maka yang lainnya dikiaskan dengan sandal. <coughs> Dan di sini ada faedah tambahan kalau kemarin kita baca kutipan dari saya Ibnu Bas tentang tidak boleh, ya meskipun satu atau dua langkah, non, e, namun ini berbeda dengan apa yang di Mawahib Muhammadiyah. Kalau di sini dikatakan, mahalun nahyi yang terlarang adalah berjalan dengan satu sandal indal istidamah. Kalau itu terus menerus. Ammalau kota'a na'luhu Seandainya sandalnya putus, lantas berjalan satu atau dua langkah misalnya, li islahihi untuk memperbaiki sandal, fa'inna laysa biqabih. Maka itu bukan satu hal yang jelek, wala mungkar, bukan satu hal yang tercela. Ya, kalau di kita mawaid Muhammadiyah dikatakan kalau cuma satu dua langkah dan itu beralasan, maka itu tidak apa-apa. Waqat uhida fi syar'i irtifarul qalil dunal kathir. Dan syariat kita punya tradisi, syariat kita punya tradisi, kalau yang sedikit itu dimaafkan. Lain halnya dengan yang banyak. Ya, maka najis yang sedikit banyak yang dimaafkan. Ya, maka ini, uh, satu dua langkah eh, sedikit layak untuk dimaafkan. Kemudian yang terlarang adalah berjalan dengan satu sandal. Sehingga tidak termasuk dalam larangan berdiri dengan satu sandal. Wa Raja bil masyi, ada kata-kata berjalan, berarti berdiri dengan satu sandal atau duduk dengan satu sandal, layukroh tidak makruh. Karena yang dimakruhkan berjalan satu sandal. Demikian teks hadisnya. Namun tentang ini nampaknya mukhtalafun fihi berdiri pakai satu sandal diperselisihkan. Wadahaba ba'dum ilal karohah. Sebagian ulama mengatakan berdiri dengan satu sandal itu hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Duduk pakai satu sandal ya, hukumnya juga makruh. Dhahaba ba'dhum. Ya. Eh, alasan yang memakruhkan adalah ilahnya. Kalau redaksinya memang masalah berjalan. Namun taklilnya, alasannya, namun ilahnya. Terutama kalau ilahnya adalah sebagaimana ilah dari Ibn Taimiyah yang kemarin kita telah kita baca. Yaitu bitola bil adli bainal jawari. Ya, diperintahkannya adil di antara ya, anggota badan. Kalau alasannya adalah ada kewajiban untuk adil di antara anggota badan, maka berdiri dengan satu sandal, maka Sama dengan berjalan dengan satu sandal. Sama-sama tidak adil terhadap anggota badan. Pilih kasih dengan salah satu anggota badan tanpa yang lain. Kemudian ada hadis uh, eh, Kutaybah Kutaybah Ibn Sa'id dari Malik bin Anas dan seterusnya. Kemudian hadis selanjutnya hadis yang ke-8 hadis dari sahabat Jabir. <clears throat> Ya, hadis sana uh, eh, Imam Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadis sana Ishaq ibn Musa. Kalau hadis sana Ma'an, kalau hadis sana Malik an Abi Zubair dari Abi Zubair dari sahabat Jabir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang makan dengan tangan kiri atau berjalan dengan satu sandal. <clears throat> Nah, kemarin kita, kita, kita singgung perselisihan ulama tentang hukum makan dengan tangan kiri. Ya, di sini di di Mauhib Muhammadiyah ditegaskan makan dengan tangan kiri tanpa kebutuhan mendesak hukumnya makruh tanzih menurut Syafi'iyah sekedar makro inda syafi'iyah wa tahriman inda kathir minal malikiyah wal hanabila yang mengatakan haram itu adalah banyak ulama malikiyah dan hanabila dan itu pendapat yang dipilih oleh ba'du syafi'iyah yeah. Ya, alasan yang mengatakan makro larangan ini adalah larangan di bab adab dan kaidah jumhur usuliyin larangan di bab adab adalah makro kecuali korina. Sebagian ulama mendatangkan korina, korinanya adalah untuk menyelisih setan. Jawaban dari ulama yang mengatakan makruh, semata-mata menyelisih setan tidak menunjukkan itu satu kewajiban. Oleh, karena itu, hukum menyelisih setan dengan tidur siang itu tidak wajib. Hukum menyelisih setan dengan tidur siang tidak wajib. Kalau menyelisih setan dalam masalah tangan kiri dalam makan itu hukumnya wajib. Ya, kalau konsisten dengan kaidah tersebut, kaidahnya semua mukhalafatus syaitan itu hukumnya wajib. Ya, gimana hukum tidur siang? Apakah Anda katakan tidur siang hukumnya wajib? Tidak. Kan? Padahal sama ilahnya, mukhalafatu syaitan menyelisih setan. Itu alasan ulama yang mengatakan makruh. Ala kulli hal ini mukhtalafun fihi, diperselisihkan bagi para ulama. Maka tentu yang selamat adalah meninggalkannya minimal khurujan anil khilaf, keluar dari perselisihan ulama. Kemudian atau berjalan dengan satu sandal. Dan ini hukumnya makroh makroh tanzih ketika tidak ada udur. Sebagian ulama Ibnu Kutaybah mengkiaskan dengan hal ini adalah mengeluarkan salah satu tangan dari eh, lengan baju atau kemudian memasang rida hanya pada satu pundak ya, maka hukumnya juga makro dikiaskan dengan kasus sandal untuk sebagian saja dan ini firairi salati di dalam di luar salat adapun di dalam salat maka jelas makro Kemudian ada pembahasan menarik di sini tentang masalah selain ada pembahasannya ternyata di Mawahib Muhammadiyah. Selain ya, selain itu ya tidak sama antara kaki kanan sama kaki kiri. Ada pembahasan tentang ya, di sini katakan Islam mengatakan larangan ini juga berlaku jika seorang ya, di satu kakinya pakai sandal, satu kakinya yang lain pakai sepatu. Larangan ini juga berlaku manakala yang satu pakai sandal, yang satu pakai sepatu. Jelas bisa naklan wahidatan wa masyafi khufin wahidatin. Ini satu pakai khuf, yang satu pakai na'al. Ya, meskipun di sini diperselisihkan semacam ini. Satu pakai sandal, satu pakai uh, sepatu. ini diperselisihkan ada yang tidak sepakat kali dikatakan makro. Ya, ya karena karena yang dilarang ya, adalah mengutamakan salah satu eh, kaki daripada yang lain. Dan itu adalah jalannya setan. Di situ muslah, tampilan yang tidak bagus. E, nanti jalannya itu mengkhawatirkan. Nah itu tidak ada di sini. Sehingga tidak makruh kata yang mengatakan selain ini sandal satu sepatu e, katanya tidak makruh. Namun uh, yang mengatakan makruh beralasan tadi kan diantara ilahnya taswih, tampilan yang jelek, fatul wakor, tidak berwibawa. Gimana kalau orang pakai sandal satu, satu pakai sandal, satu pakai sepatu? Apakah itu jalan yang berwibawa? Nah, tidak berwibawa. Itu lucu itu. Anak-anak pada ketawa. Apalagi kemudian ini uh, sepatunya sepatu bagus, ini sandalnya sandal jepit. Dan nah, salah satu ilahnya adalah mukhalafatul wakor. Ini bukan jalan yang berwibawa. Demikian juga eh, wadalika kuluyak tadi al-ilhaq. Maka ilah-ilah ini mengharuskan untuk dikiaskan dengan masalah satu sandal. Kalau ilahnya adalah eh, ilahnya tashwih, ilahnya adalah mukhalafatul wakar. Kalau ini disepakati, itu ilahnya adalah tashwih, tampilan yang jelek, mukhalafatul wakar tidak berwibawa, ya maka sama. maka orang yang selain satu pakai sandal, satu pakai sepatu, juga makro. Karena ada padanya unsur, ini ya, mukhalafatul wakor, menyelisih sikap yang berwibawa, dan taswi. Wal hukmunya beka mabakiat illatuh. Dan hukum ada kalau ada ilahnya. Ya, namun uh, perlu diingat kutipan ijma dari Imam Nawawi bahasanya memakai uh, dua sandal itu hukumnya dianjurkan dan tidak wajib. Ya, kemudian hadis selanjutnya hadis yang ke-9 hadis dari sahabat Abu Hurairah Imam Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadis hadasana Qutaibah yaitu Qutaibah ibnu Sa'id an Malik dari Malik itu Malik ibn Anas ha itu tahwil Tirmidzi juga mengambil hadis dari Ishaq bin Musa qala hadasana Ma'an qala hadasana Malik Imam Malik an Abi Zina dari Al-A'rad yaitu Abdurrahman bin Hurmuz dari Abu Hurairah Kemudian hadis yang ke-10 hadis dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha. At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Abu Musa Muhammad ibn Musanna. Kalau hadasana Muhammad bin Ja'far yaitu Gundar. Kalau Muhammad bin Bashar itu Bundar. Ya. Kalau Muhammad bin Ja'far itu Gundar. Kalau hadasana Syu'bah. Ya kal uh, hadis sana As'as wawa ibnu Abi sya'tha. Dari ayahnya <clears throat> dari Masruq. Ya, kemarin telah pernah kita sampaikan, beliau disebut Masruq karena pada waktu kecilnya dicuri orang, di diculik orang, maka dia disebut dengan sebutan Masruq. An Aisyah dari Aisyah. Kemudian hadis yang ke-11 dari Eh, hadis dari sahabat Abu Hurairah At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Muhammad ibn Marzuq Abu Abdullah kal hadasana Abdurrahman ibn Qais Abu Muawiyah Ad-Dabbi al-Ja'farani atau Za'farani uh, hadasana Hisham Hisham di sini Hisham ibn Hasan uh, <clears throat> an Muhammad dari Muhammad yaitu Muhammad bin Sirin dari Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin tentu seorang ulama tabi'in, beliau melihat dan berjumpa 30 sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan di antara hal yang populer khas berkenaan dengan Muhammad bin Sirin, beliau terkenal dengan takbir mimpinya. Ya, beliau adalah ulama yang kondang sebagai pakar takbir mimpi atau takwil atau tafsir mimpi. Namun eh, dan itu masuk di masa beliau. Eh, namun eh, ada buku yang dinisbatkan sebagai buku Takbir Mimpi karya Ibnu Sirin. Menisbah buku tersebut kepada Ibnu Sirin nisbah yang tidak benar. Tapi kalau beliau pakar tafsir mimpi benar. Bedakan dua hal ini. Non buku yang di situ e, merupakan buku takbir mimpi karya Ibnu Sirin, nah, itu tidak benar. Nisbahnya tidak benar. Kemudian e, eh, saya menceritakan di <coughs> dari Sam bin Sirin dari Abu Hurairah menceritakan bahasanya Utsman itu e, kibalnya cuma satu Ya, maka di sini ada di Mahid Muhammadiyah ditegaskan ada faedah. Balik kau nidzalika karena mu'tad. Kenapa Nabi itu kibalnya dua? Kibal sandalnya kenapa? Dua. Dhalika karena huwal mu'tad. Karena itulah budaya. Budaya di masa Nabi. Ya, sandal itu kibalnya dua. Maka ketika terjadi perubahan budaya, maka ya, Uthman pun menyesuaikan. Kemudian tentang khotam uh, ya, tentang stempel cincin stempel Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis yang pertama adalah hadis dari Anas bin Malik Kala Tirmidzi rahimallahu taala hadatsana Qutaibah ibn Sa'id wa ghair wahid dari Abdullah ibn Wahab yaitu Ibnu Salam Al-Qurasi dari uh, Yunus yaitu Abu Yazid Yunus dari Ibnu Syihab Az-Zuhri dari Anas bin Malik Ya, kemudian uh, di faedah di Mawahib Muhammadiyah di sini dalil lirajul lubsul khawatim bahasanya laki-laki boleh pakai cincin wa yukrahu aksar min ini maka hukumnya pakai cincin lebih dari satu <clears throat> pakai cincin dua atau tiga bukan lima nah, kasih cincin semua atau sepuluh baru cincin semua akik lagi gede-gede nah, nah di sini dikatakan ya, yukrah aksar min ini dimakruhkan jika lebih dari dua kalau dua masih boleh Ya, tiga ke atas ini tidak boleh. Wakana fasuh habasyian dan mata cincin Nabi itu habasyi. Tentang habasyi maka ada yang menjelaskan kalau mata cincin tersebut adalah batu akik. Akik adalah nama tempat di Habasya. Min akikin wa ma'dani dari batu akik dan tempatnya atau maaf itu jenis batu maaf. Namun bil habasyah ya. Namun itu yang ada di Habasya. Ya. Atau yang dimaksud dengan Habasyah adalah warnanya. Tadi sifatnya itu warna. Iya. Apa itu yang disebut dengan warna Habasyi? Ahmar yamil ila sawat. Merah yang cendong kehitam-hitaman. Itu yang disebut dengan warna Habasyi. Aukan sanihu Habasyi. Atau yang buat orang Ethiopia. Kemudian hadis berikutnya hadis dari Ibnu Umar. At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Qutaibah qala hadasana Abu Awana itu Qutaibah Ibnu Sa'id dari Abu Awana Al-Waddah dari Abu Bishr dari Nafi dari Ibnu Umar <clears throat> Maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki cincin dari perak. Uh, tentang faedah tentang hadis ini ada satu ulama namanya Faironi, salah satu ulama Syafi'iyah uh, memiliki istimbat <clears throat> beliau istimbat beliau ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih, memilih untuk perak maka itu menunjukkan makrohnya pakai cincin dengan besi, tembaga dan yang lain. Maka ada sebagian ulama yang eh, beristimbat menyimpulkan dari Nabi pilihnya perak. Kenapa perak dan yang lain? Oh berarti yang lain makro. Ya, besi, tembaga atau yang lain. Ya. Dan kita jumpai ada sejumlah hadis yang menunjukkan makrohnya hal ini. Ada satu hadis Nabi melihat seorang yang pakai Eh, cincin eh, dari kuningan, maka Nabi katakan, kenapa aku jumpai pada pada dirimu bau berhala? Akhirnya dia buang. Besoknya dia pakai cincin dari besi. Nabi komentar, kenapa aku melihatmu memakai perhiasan penduduk neraka? Akhirnya dibuang juga. Ya. Dari sini sebagian ulama mengatakan makro pakai besi, tembaga dan yang lain. Ya. Dan hadisnya ini dinilai Hasan oleh Al-Albani. Dan beliau juga termasuk yang sependapat dengan pendapat ini. Memakurkan cincin besi eh, untuk laki-laki. Walakin ikhtar an-nawawi anau la yukrah. Namun pendapat Imam Nawawi, cincin besi bagi laki-laki tidak makruh mengingat hadis Sahih Bukhari dan Muslim, iltamis walau khotaman min hadidin. Carilah cincin meskipun dari besi dan tidak makrohnya cincin dari besi untuk laki-laki adalah pendapat saya Syekh Ibn Bas rahimallahu taala. Yeah. Kata Nawawi walau kana makruhan lam ya'dan fihi. Seandainya cincin dari besi itu makruh tapi tidak akan mengizinkannya. Ya. Dan uh, eh, saya Ibn Bas berpendapat demikian membolehkan cincin besi untuk laki-laki Alasan beliau, hadis yang memakruhkannya itu saat bertentangan dengan hadis ini. Iltamis walau khataman min hadidin. Beliau menilai tidak bisa dikompromikan. Kemudian dimenangkan salah satu. ini saya bin Bas. Itu menilai tidak bisa dikompromikan dua hadis ini. Dan dimenangkan salah satu. Dan dimenangkan hadis yang riat Bukhari dan Muslim. Yang mengisyaratkan dan menunjukkan bolehnya cincin besi bagi laki-laki.